Terawihnya itu loh Pak, coro NU lawas tah coro NU nyar. Ah bingung Pak Harto, loh coro NU lama coro NU baru gimana? Coro NU lama, terawih itu telu likur rokaat, nggak ta mboten? kape kabeh ten yang budi NU ngatan. Nah, terus Pak Harto "Lah cara NU baru gimana?" Cara NU baru Pak, diskon 60%. persen. Lha niki lak kata sing terawih rokaat eh. Lah inilah anu sudah persen. Nah ku eh anu nopo uh, ah, 11 rakaat niku petang puluh persen. Jadi nopo diskonnya lu kata lah oke Nggih. Nah, rolikur persen, rolikur rokaat. Oh, Pak Arto ngoyu pinggal pinggal. Ah, ampun kalau tilar. Wangsul terus Mbak Tutut keluar pada melebut montor. Gus, apa? Bapak itu sejak lengser belum pernah segembira ini. Ya alhamdulillah, Mbak. Bisa di elek-elek ngono ya cai presiden dhewe ya. Pernah bilang kepada Raja Fahad waktu jadi presiden waktu Saudi Arabia. Baginda jangan percaya kepada bahasa Arabnya jamaah haji Indonesia. Loh kenapa? Mereka pakai bahasa Arab kuno, yang ada di kitab-kitab lama sedangkan Anda sudah pakai bahasa Arab modern. Oh ya, contohnya apa? Seorang kiai ya. Syekh dari Indonesia pergi haji, habis taruh barang-barangnya dengan pembantunya dia keluar. Di sampingnya asrama itu jalan satu jurusan. Nah, karena dia dari depan dia baca. Ya, jadi di sana itu uh, no entry, tidak boleh masuk. Bahasa Arabnya ditulis mamnu'ud dukhul, tidak boleh masuk. Dari depan, boleh dari sana satu jurusan. Kata kiainya ini kepada pembantunya karena dia tidak ngerti bahasa Arab sekarang. Orang sini. Kenapa? Karena duhul itu kalau di kitab-kitab lama itu hubungan seksual suami dan istri. Dari situ kok mamnu tuhul dilarang tuhul. Orang sini keterlaluan. Loh, kenapa? Masa begitu kok di jalan? <laughs>